Setelah itu tanya jawab bagaimana biasa. Pertama-tama sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Muhtar. Taman cahaya-cahaya tentang sirahnya Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullah taala. Kita sekarang berada di Al-Ahdul Madani, periode Madinah atau fase Madinah. Yang lalu telah disebutkan tentang masyru'iyatul qital, disyariatkannya berperang dalam Islam dan tingkatan-tingkatan pensyariatannya Kemudian juga kemarin telah disinggung tentang as-saraya wal ghazawat. Pasukan-pasukan yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang tanpa beliau menyertainya dan juga pasukan-pasukan yang beliau pimpin langsung di medan pertempuran. Kalau tanpa kehadiran beliau namanya sariyah atau as-saraya jamaknya kalau beliau ikut serta namanya ghazwah atau al-ghazawat jamaknya. Selanjutnya yang lalu kita berhenti sampai wakanal maksudu minha. Tujuan daripada peperangan ini apa? Tujuan daripada Rasulullah mengirimkan pasukan untuk berperang dan juga tujuan beliau ikut hadir dalam peperangan itu untuk apa. Yang jelas yang lalu telah disebutkan panjang lebar Islam ini agama rahmatan lil alamin. Bukan agama yang disebarkan memakai kekerasan. Islam bukan agama pedang. Kalau kita melihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam periode Mekah beliau sabar, dihina, dicaci, difitnah, diolok-olok, sahabatnya dibunuh terus sabar. Sampai akhirnya ketika periode Madinah baru mulai diizinkan berperang. Sampai akhirnya ketika perjanjian Hudaybiyah syariat berperang terus sampai hari kiamat dengan maslahat-maslahat. Kemudian ketika Islam masuk ke suatu daerah, maka penduduk negeri itu tidak dipaksa masuk Islam. Karena la ikraha fitin tidak ada paksaan dalam agama Dengan catatan mereka mau tunduk kepada aturan-aturan Islam Dan membayarkan jizyah upeti Orang-orang non-muslim, ahli kitab ataupun juga yang lainnya Menurut sebagian ulama Mereka dilindungi Tidak disakiti Tidak boleh diganggu Dan tidak boleh dibunuh Mereka dilindungi Dengan catatan mereka disebut dengan kafir zimmi kafir zimmi kafir yang tidak memerangi Islam dan tidak mengusir Islam dari kampung mereka tujuan jihad dalam Islam apa termasuk tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan aktivitas militer ini tujuannya apa jadi Rasulullah mengirimkan delegasi-delegasi kemudian melaksanakan aktivitas militer tujuannya apa di situ penulis kitab ini Syekh Safi Rahman al mubarakuri rahimahullah taala menyebutkan empat maksud atau tujuannya. Yang pertama-tama kata beliau qala Syekhul Musannif rahimahullah taala al-awwal Istikshafu harakatil aduwi wa ta'minu atrafil madinati hatta la yukhadzal muslimuna ala ghirrah Tujuan Rasulullah SAW melakukan semua ini adalah untuk menyingkap pergerakan musuh dan untuk menjamin keamanan sekitar Madinah sehingga kaum muslimin tidak akan diserang ketika dalam keadaan lengah. Ini tujuannya ya. Jadi supaya tahu pergerakan musuh. Karena sekarang sudah fasenya fase perang. Karena orang-orang kafir Quraisy di Mekah sudah menyatakan perang. Berarti Rasulullah dan kaum muslimin harus tahu bagaimana gerakan-gerakan mereka, apa yang mereka lakukan, harus tahu. Kemudian juga supaya benar-benar terjamin keamanan Madinah dan sekitarnya. Jangan sampai ketika muslimin lengah, lalai diserang. Jadi supaya terjamin keamanan sekitar Madinah, waspada terus. Itu tujuan yang pertama. Karena musuh berjalan terus ya, musuh bekerja terus siang malam tanpa henti, musuh berlari. Jadi kita harus hati-hati menghadapi mereka, kita harus tahu bagaimana yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, <clears throat> tujuan daripada As-Saraya dan Al-Ghazawat Al-Thani Ad-Dawtu ala Quraishin Bit-Ta'arrudi Liqawafilihim Hatta yash'uru Bil-Khatari Ala tijaratihim Wa amwalihim Wa anfusihim Tujuannya untuk menekan kaum kafir Quraisy dengan mengancam kafilah-kafilah mereka supaya mereka merasakan bahaya atas perniagaan, harta dan diri mereka. Jadi menekan ya orang kafir Quraisy. Karena mereka mengibarkan bendera permusuhan dan perang, maka mereka perlu ditekan, ditakut-takuti. Karena kafilah mereka kalau jalan, mereka mengadakan perjalanan ya ke negeri Syam pada musim panas ke negeri Syam. Dan itu mau nggak mau lewat Madinah atau lewat pinggiran Madinah. Dan diancam hati-hati Hartamu, perniagaanmu Dan juga dirimu terancam Ditekan mereka Faedahnya apa? Menekan mereka di sini Fa imma an yafiku an ghayyihim wa yusalimul muslimin wa yatrukuhum ala hurriyatihim fi nashril islami wal amali bihi Kemungkinan pertama, mereka orang-orang kafir Quraisy sadar dari kekeliruan mereka. Kamu memerangi Islam ini keliru. Kamu gak benar. Memerangi Rasulullah sallallahu alaihi dan kaum muslimin itu keliru. Dengan ancaman-ancaman dan penekanan-penekanan ini supaya mereka sadar, mereka bersikap damai kepada kaum muslimin dan mereka membiarkan kaum muslimin bebas menyebarkan Islam dan mengamalkan Islam. Jadi tujuannya kan ini. Hei orang kafir, kamu jangan ganggu kita terus. Biarkan kita dakwah, biarkan kita sebarkan dakwah, biarkan kita ngamalkan Islam. Tujuannya ini. Bahkan ini tujuan utama. Wa roya ghayatu nahul muslimun. Ini adalah puncak yang diinginkan oleh kaum muslimin. Jadi hanya ini yang diminta, jangan ganggu kami. Biarkan kami dakwah, biarkan kami mengamalkan Islam. Jadi mereka ditekan tujuannya supaya mereka membiarkan kaum muslimin menyebarkan dakwah, mengamalkan Islam. Ini tujuan utama. Au atau kalau mereka nggak mau dengan cara itu ya kemungkinan kedua Au yakhtaru tariqal harbi wal qitali yakhsaru awalan tariqa tijaratihim li'annaha kanat tamurru bi atrafil Madinah. Atau ternyata mereka nggak mau bersikap damai kepada kaum muslimin Tidak memberikan kaum muslimin kebebasan dalam menyebarkan Islam dan mengamalkan Islam Maka berarti mereka milih jalan Milih jalan apa? Milih jalan perang Berarti memang mereka milihnya milih jalan perang Nah kalau mereka orang kafir Quraisy memilih jalan perang Maka berarti mereka rugi dalam beberapa hal Pertama-tama rugi dalam perniagaan mereka Karena mereka kalau pergi ke Syam Mau gak mau lewat pinggiran Madinah Gak bisa Gak aman lagi kalau kamu berangkat ke Madinah wa mu'minin Dan yang kedua, mereka akan mendapatkan balasan dari keburukan mereka dan permusuhan mereka dengan izin Allah dan kemenangan yang diberikan Allah untuk hamba-hambanya orang-orang beriman. Jadi yang kedua mereka mendapatkan batunya. Mereka akan dikalahkan, mereka akan dihinakan karena Allah mengizinkan kaum muslimin untuk menang. Jadi yang pertama rugi harta mereka, yang kedua rugi karena mereka dikalahkan, mereka menjadi hina, Wa hadzal ladzi waqa'atil subhanahu wa ta'ala dan ini yang kedua ini adalah yang selalu diisyaratkan oleh Allah dalam firman berkali-kali. Jadi kalau kita baca Quran ya di antara tujuan peperangan dalam Islam itu ya ini untuk supaya menghentikan mereka dari kebenciannya kepada Islam dan kaum muslimin, dari permusuhan mereka, penyiksaan mereka, fitnah mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 193. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka sehingga tidak lagi terjadi fitnah dan agama menjadi milik Allah saja. Jadi mereka diperangi supaya tidak terjadi fitnah supaya mereka tidak lagi menyiksa kaum mukminin, menfit, menfitnah, menghina, mencaci. Jadi di sini hanya ada dua pilihan ya, mereka diancam, mereka ditekan, mungkin mereka sadar dari salahnya, tidak lagi memojokkan muslimin atau memang mereka milih jalan perang. Kalau mereka milih jalan perang yang rugi yang mereka sendiri, harta mereka rugi, kemudian juga diri mereka rugi. Ini tujuan peperangan dalam Islam. Kemudian yang ketiga, abdu kita tahalufi au ada au adamul adamil i'tidai ma'a qabaila ukhra yaitu mengadakan ikatan perjanjian untuk bersekutu atau tidak ada saling bermusuhan dengan kabilah-kabilah lain. Jadi tujuannya mengirimkan utusan-utusan ini Rasulullah delegasi-delegasi itu untuk mengadakan sekutu, persekutuan, koalisi kita saling melindungi dan kita tidak ada permusuhan di antara kita dengan kabilah-kabilah suku-suku yang lain. Kemudian yang keempat, tujuan daripada pengiriman Rasulullah pasukan-pasukan dan ada kalanya beliau ikut hadir yaitu iblaghu risalatillah, menyampaikan risalah Allah wa nasru da'watil islami qaulan wa amalan dan menyebarkan dakwah Islam dengan ucapan dan perkuatan. Jadi ini tujuan jihad dalam Islam ya. Ada berapa tadi? Ada empat. Yang pertama apa Al-Abdurrahman? Gerakan musuh, kemudian untuk menjamin keamanan Madinah dan sekitarnya. Jadi menyingkap gerakan musuh ya, dan supaya menjamin keamanan Madinah dan sekitarnya, sehingga kaum muslimin tidak diserang ketika dalam keadaan lengah. Yang kedua apa? sehingga mereka merasa terancam dan dengan adanya ancaman itu mereka menjadi sadar atas kekeliruan tersebut. Terus Lalu yang kedua e, mereka memilih untuk e, berperang sehingga mereka akan merasakan dua kerugian yaitu pertama rugi harta yang kedua rugi karena dikalahkan oleh musuh. Ya, jadi menekan musuh, menekan tujuannya untuk menyadarkan mereka bahwa kamu keliru. Jangan ganggu orang Islam lagi. Biarkanlah Islam berjalan, dakwah Islam lancar, orang mengamalkan Islam. Dan mereka diancam kalau tidak, maka akan terjadi perang yang rugi kamu. Kemudian yang ketiga apa? Lah, Deden. apalah Abdurrahman? mengatakan koalisi dengan Mengadakan ikatan perjanjian ya untuk berkoalisi yaitu tidak adanya permusuhan dengan kopilah kopilah lain. Kemudian yang terakhir yang keempat apa? Supaya Islam bisa disebarkan risalah Islamiyah, dakwah Islamiyah disebarkan baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Jadi cuman ini tujuannya jihad. Kemudian kalau kita membaca di kitab-kitab yang berbicara masalah ini ya, jihad yang syar'i yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yaitu pertama-tama di antara tujuan tertinggi jihad, jihad itu ibadah. Ibadah kepada Allah, sama dengan salat, sama dengan zakat, sama dengan haji dan yang lainnya. Beribadah kepada Allah dengan berjihad. Kemudian juga di antara tujuan jihad membebaskan manusia membebaskan manusia dari apa? Dari penghambaan kepada selain Allah menuju penghambaan kepada Allah saja. Jadi membebaskan manusia tujuannya supaya orang tidak lagi menjadi hambanya setan atau hambanya hawa nafsu. Mengeluarkan orang dari kegelapan menuju cahaya, memberantas kesyirikan menuju tauhid, menghilangkan kemaksiatan menuju taat dan jihad ini ada maslahat duniawi dan maslahat ukhrawi. Maslahat di dunia yang didapatkan dari jihad yaitu orang-orang jadi kenal Allah dengan menyebarnya dakwah Islamiyah. Mereka enggak lagi syirik, mereka mengamalkan tauhid, mereka enggak lagi maksiat, mereka melakukan taat. Jadi mereka benar-benar dibebaskan daripada penghambaan kepada selain Allah menuju Allah saja. Dikeluarkan dari lembah hitam menuju terang benderang. Kemudian faedah ukhrawi Faedah ukhrawi yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah mereka sukses mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Mereka mendapatkan bahagia di akhirat dengan surga dan derajat yang tinggi yang telah disediakan oleh Allah untuk mereka. Jadi tujuan jihad itu. Jadi Islam ini kalau sudah menguasai suatu daerah, maka yang ada di sana adalah keamanan, kedamaian dan ketentraman. Hanya saja orang-orang kafir selalu menjelek-jelekkan Islam. Terutama di barat ya, di Eropa itu Islam menyebar luar biasa. Sehingga mereka takut kalau dikuasai oleh Islam. Yahudi berpikir panjang. Bagaimana supaya orang nggak mau dengan Islam? Maka dibuat citra-citra buruk tentang Islam. Sehingga membuat orang itu kopi kepada Islam buatlah kejadian ini, dibuatlah kejadian itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang tidak lagi senang dengan Islam, hobi, oh, takut dengan Islam. Padahal pelaku-pelaku itu adalah ya mereka sendiri atau orang-orang yang nggak ngerti Islam yang oleh mereka dimanfaatkan untuk melakukan sehingga Islam nanti menjadi jelek. Tapi alhamdulillah Allah telah menjamin masa depan di tangan Islam. Yuriduna wallahu mutim munurihi. Jadi mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, dengan perbuatan mereka, tapi Allah enggan. Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir enggak mau. Jadi inilah ikhwan fillah rahimakumullah tujuan daripada jihad dalam Islam tentu saja jihad yang syar'i. Karena kalau kita nanti membaca buku-buku tentang jihad, semua buku ada ya, buku-buku fikih ya. Fikih madhab syafi'i, madhab hambali, madhab hanafi, madhab maliki, semuanya ada. Itu jihad-jihad yang syar'i, bukan jihad-jihad yang nyimpang. Karena jihad itu ada tahapan-tahapan. Jadi tidak ngawur ya. Kemudian juga apalagi di daerah aman seperti Indonesia. Indonesia Jangan sampai seseorang itu tujuannya ingin merubah kemungkaran, ternyata justru menimbulkan kemungkaran lebih besar. Ini dilarang. Tujuannya merubah kemungkaran, tapi ternyata menimbulkan kemungkaran lebih besar. Ini dilarang, haram. Jadi jihad pada tempatnya dan jihad pada saatnya, jihad yang syar'i. Kemudian juga jihad ada lagi sebelumnya belajar dulu, jihad dengan ilmu supaya tahu mana yang benar, mana yang salah, ini keliru, ini nggak benar, saya tahu semuanya. Kemudian juga ada pula jihad melawan diri sendiri. Ini juga penting. Melawan diri sendiri. Kalau kita melawan diri sendiri aja masih kalah, apalagi melawan yang lainnya. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala itu ada kata-kata yang sangat masyhur dari beliau. Yaitu beliau mengatakan midanukum al-awwal anfusukum. Fa in intasartum كُنْتُمْ kuntum 'ala ghairiha aqdar wa in khadaltum fiha kuntum 'ala ghairiha a'jaz fajarribu ma'ahal kifaha Medan pertama yang harus kamu hadapi adalah dirimu sendiri. Kalau kamu menang melawan dirimu sendiri, maka yang lainnya kamu akan lebih menang. Kalau kamu kalah melawan dirimu sendiri, maka yang lainnya akan lebih kalah. Maka cobalah melawan dirimu dulu. Jadi kita lawan dulu diri kita. Kalau kita ngelawan diri kita aja kalah terus, apalagi ngelawan yang lain ya tambah kalah. Kalau kita ngelawan diri kita aja sudah menang, maka yang lainnya insya Allah kita lebih menang. Jadi ada jihad nafas, ada jihad melawan setan, ada jihad menuntut ilmu, ada juga jihad melawan orang munafik ada jihad melawan orang kafir panjang lebar ya. Kalau kita bicara bicara masalah ini. Walhasil walhasil Islam itu indah. Walaupun orang-orang yang benci dengan Islam berusaha menjelek-jelekkan Islam. Menjelek-jelekkan Islam. <clears throat> Karena itu, ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, kalau kita kepingin tahu Islam yang benar, maka kita harus mempelajari Islam dari sumbernya. Dari Quran, dari sunnah, dan dari ucapan-ucapan salafus soleh. Itu baru kita tahu Islam yang benar. Kalau kita baca Islam dari koran, dari majalah, dari tabloid, ya nggak benar. Akhirnya pemahaman kita tentang Islam keliru. Dari tabloid ya. Selanjutnya, mulailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan pasukan-pasukan Wa awwalu sariyatin ba'athaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama sariyatun tusamma bisifil bahri. Sariyah yang pertama, apa sariyah itu? Jadi pasukan yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak ikut hadir di sana. Sariyah yang pertama yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sariyah yang dikenal dengan nama Siful Bahri. Siful Bahri. Bukan Saiful Bahri ya, Siful Bahri. Jadi sinnya itu pakai kasroh. Makanya perlu diterangkan di bawah jadi catatan kaki sif yaitu bikasri sin dengan kasroh huruf sin. Karena kalau nggak diterangkan nanti orang keliru Saiful Bahri. Sif artinya sif itu sahil yaitu pinggir. Saiful Siful Bahri pinggir pantai. Pinggir laut, pinggir laut. Pantai itu ya pinggir ya. Pinggir laut maksudnya. Fa'ataha fi Ramadana fi sanatil ula minal hijrah. Dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan tahun pertama daripada hijrah. Jadi aktivitas di Madinah mulai tahun pertama sudah jihad terus ya. Mulai tahun pertama. Jadi kalau kita baca sirah Rasulullah nggak pernah nggak pernah berhenti dari capek terus. Ini belum selesai itu, itu lagi terus seperti itu. Karena apa? Karena orang kafir selalu mengarahkan kepada orang Islam selalu menyerang orang Islam. Wa ammar 'alaiha 'ammahu Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat sebagai komandan pamannya sendiri yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi komandannya adalah paman sendiri, Hamzah bin Abdul Muttalib yang dikenal gelarnya apa Hamzah itu? Asadullah wa asadu rasulih singa Allah dan singa rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu gelarnya sahabat Hamzah singa Allah dan singa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau gugur sebagai syahid di mana di medan Uhud gugur sebagai syahid di medan Uhud yang kemudian jasadnya dicincang oleh orang kafir nanti kita akan melewati dan Rasulullah benar-benar marah ketika melihat jasad pamannya dicincang. Wa kana qiwamuha 30 rajulan minal muhajirin. Dan bahwasanya jumlah mereka, jumlah pasukan itu 30 orang laki-laki dari kalangan muhajirin. Jadi pesertanya orang muhajirin, orang-orang dari Mekah yang hijrah ke Madinah. 30 orang. Masya Allah ya, 30 orang berani berangkat. وقد واصلوا سيرهم حتى بلغوا إلى سيف البحر أي سائل البحر الأحمر من ناحية العيس. Dan mereka berangkat sehingga perjalanan mereka sampai di Siful Bahri yaitu di pinggir pantai atau laut merah, di pinggir laut merah dari arah daerah Al-Is. Jadi di pinggir laut merah. Wa ataradu ayran li quraishin qadimatan minasyami 'alaiha Abu Jahlin fi 300 rajulin dan mereka menghalang-halangi rombongan Quraisy yang mereka baru pulang dari negeri Syam yang mana di dalam sana ada Abu Jahal jumlah mereka ada 300 laki-laki 30 lawan 300 berapa paling berapa 1 paling 10 ya Allah jadi rombongan Quraisy membawa dagangan, membawa harta 300 orang dengan kuda, apa dengan kuda atau dengan onta yang di sana juga ada Abu Jahal yang baru pulang dari negeri Syam. Kalau pulang dari negeri Syam berarti mereka membawa harta yang banyak karena mereka dagang di Syam sekaligus juga kulaan baru kulaan di Syam ambil barang dari Syam. Fastaqal fariqani maka dua kelompok tersebut sudah sama-sama mengatur barisan. Sudah ketemu ya, sama-sama dalam barisannya. Wakada yaqa'ul kita dan hampir saja terjadi peperangan. Lakin tawassata Majdiyun Ibnu Amr ibnil Imlu Ibnu Amr al-Juhani fansarafal fariqan akan tetapi tidak jadi perang karena ditengahi oleh seorang yang bernama Majdi bin Amr al-Juhani, maka dua kelompok itu pun masing-masing pergi. Tapi enggak terjadi peperangan. Sudah ketemu hampir perang, lalu ditengahi oleh satu orang yang bernama Majdi bin Amr al-Juhani, akhirnya mereka enggak jadi perang. Itu tujuannya apa tadi? Nakut-nakuti, menekan. Jadi belum perang betulan. Belum perang betulan. Itulah <coughs> pasukan yang pertama kali dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun pertama Hijrah namanya adalah Sariyah Sifil Bahri Sariyah itu Sifil Bahri Sifil Bahri itu karena dia mudhof ilaih ya tapi kalau dari depan ya Siful Bahri wallahu a'lam insyaallah kita lanjutkan pada hari Ahad berikutnya Subhanakallahumma bihamdika syahduan an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh